Allah. Bismillah. Masih bab asy-syafa'ah. Bab asy-syafa'ah. Kita masuk ke fihi masail الأولى تفسير الآيات وهي خمس نعم babab itu banyak wa anzir bihil ladina yakhafuna yushharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' wa qawlihi qul lillahi syafa'atu jami'a man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih wa kam min malakin fis samawati la tughni anhum syafa'atum illa syai'an illa min ba'di an ya'lana Allahu liman yasha'u wa yarda wa qawlihi lima ayat tentang syafaat ada syafaat-syafaat yang musbatah ada syafaat-syafaat yang manfiyah nah asalnya sifat syafaat al-manfiyah sifat sifat syafaat al-manfiyah yaitu syafaatnya kaum musyrikin nah sifat-sifat syafaat yang manfiyah. Qala di situ disebutkan yang di artinya di ada sifat-sifat yang di dalamnya itu syafaat-syafaat yang di dalamnya ada kesyirikan seperti yang dilakukan oleh kuburiyun. Nah, nah ini yang yang syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran yaitu yang diminta oleh kaum musyrikin. Mereka datang ke kuburan para nabi, minta syafaat kepada nabi tersebut, minta ke datang ke kuburan orang-orang yang mereka anggap wali, minta syafaat wali-wali tersebut. Nah, ini yang di kan, yang dinafikan oleh para oleh dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ya kemudian yang ketiga syafaat al Ini Ini syafaat al-mutbatta adalah syafaat li ahli tauhid wal ikhlas syafaat yang mutbatta adalah syafaat untuk orang-orang yang bertauhid dan ikhlas seperti disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi yani tauhid wal ikhlas nah ya. nah syafaat ini di di dalamnya ada syarat yang pertama izin dari Allah. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Untuk yang syafi', untuk yang memintakan syafaat, mereka dapat izin. Tidak langsung. Tidak langsung. Tapi minta izin lebih dahulu. Mereka baru diizinkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun juga tidak langsung sebagaimana disebutkan dalam hadis 6 Asy-Syafa'ati 6 yakni dalam kisah di padang mahsyar. Nah. Kemudian yang kedua, ridallah anil masfu' lahu. Ridallah anil masfu' lahu. Nah ada keridhaan Allah untuk yang menerima syafaat. Nah, jadi tidak ada yang memintakan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak serta-merta didatangi langsung. Jadi ya, alangkah ruginya ya mereka yang berbuat syirik di dunia ini datang ke kuburan habaib, wali fulan, kiai fulan minta syafaatnya ke kuburan Rasulullah minta syafaat beliau. Karena beliau sendiri tidak langsung memberikan karena bukan pemiliknya. Nah, beliau datang kepada Allah minta minta izin. Baru diizinkan oleh Allah. Irfa arasak Sal tuqta. Atau kul tusma. Sal tuqta Wasfa usafa Baru beliau mintakan untuk umatnya. Nah, dan itu yang dapat. Nah, yang kedua ini. Ridha Allah anil masfu' lahu. Ridha Allah untuk orang-orang yang menerima syafaat tersebut yang dimintai syafaat itu untuknya. Nah, jadi Allah apa seperti yang Allah sebutkan innallaha la yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-Nya. Dan kalau kamu bersyukur ini gambaran dari adanya tau tauhid. Orang yang bertauhid itulah yang diridhai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau begitu, kalau mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan Abu Talib? Itu syafaat adalah syafaat khusus Rasulullah untuk Rasulullah SAW. Ya, kemuliaan bagi beliau dan menunjukkan betapa mulianya beliau di sisi di sisi Allah dan betapa cintanya Allah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diterima syafaatnya untuk pamannya yang mati dalam kekafiran. Nah, ya, jelas Allah sudah nyatakan ya, la yarda li ibadihil kufra. Allah tidak ridha kekafiran bagi hambanya. Tidak ri, tidak ridha ke eh, hambanya ku, kufur. Tidak tidak ridha. Bagi berarti bukan karena dia diridhai, melainkan karena cintanya Allah kepada Syafi'. Ya, Nah, pemuliaan yang Allah berikan kepada syafi'. Ini dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang itu nanti terkait dengan saminah bayanu hakikatiha. Menjelaskan tentang hakikat syafaat itu adalah ikramullah. Pemuliaan Allah untuk si peminta syafaat. Nah, baik itu dua tadi, dua hal itu yang di, yang di dalam Al-Qur'an itu dua syarat syafaat musbatah yaitu izin dari Allah dan ridha Allah untuk yang menerima syafaat izin untuk syafi' untuk yang memintakan syafaat dan keridhaan untuk yang menerima syafaat ar-rabi'ah zikru syafaatil kubra wahiyal maqamul mahmud yang keempat menyebutkan tentang syafaatul kubra yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah itu ya fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda la yabda'u bis syafa'ah nah ini itu adalah rangkaian dari syafaatul kubra syafaatul uzma wa hiya al maqamul mahmud nah Baik. disebutkan di dalam hadis itu. Ini termasuk di antara syafaat-syafaat khasah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya dua syafaat khasah dan ammah. Yang ammah itu itu bersama nabi yang lainnya, bersama wali, orang-orang mukmin yang lain, orang-orang saleh. Yang khusus itu ada tiga. Syafaatul mutma. di padang masyar yang Rasulullah akan menyanyi sujud di bawah arsh kemudian syafaat beliau untuk yakni nah umatnya agar apa namanya yakni yang masuk surga segera enam segera masuk dalam jannah disebutkan dalam waktu yang lalu. Nah, kemudian syafaat beliau apa namanya untuk menaikkan derajat atau syafaat yang terakhir itu untuk nah paman pamannya paman beliau Abu Talib. Baik. Yang kelima, sifat ma yaf'aluhu. Sifat ma yaf'aluhu. keadaan tentang ini apa yang dilakukan oleh oleh beliau apa yang dilakukan oleh beliau Nah. Annahu la yabda'u syafaat, Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memulai memintakan syafaat. Bal yasjudu. Fa idza udhina lahu syafaat. Nah, ya, seperti dalam hadis Abu Hurairah tersebut. Ya, enggak hadis Anas. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis pada masyar itu tidak langsung memulai memintakan syafaat, tapi minta izin lebih dahulu kepada Allah. As-sadisah man as'adun nasi biha. Yang keenam, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat? Ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Murni, jujur dari lubuk hatinya. As-sabi'ah annaha la takunu liman asyraka billah. Jadi bahwa syafaat itu tidak berlaku untuk orang yang berbuat syirik. Nah, ya, disebutkan di dalam Sahih Muslim yang punya tahqiqnya di bawah disebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa mustajab. Fataj'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Masing-masing menyegerakan doanya. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku aku sembunyikan, aku simpan doaku yang mustajab itu sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah. Dia akan sampai mencapai mengenai insyaallah orang-orang man mata la yusyriku billahi syai'a. Rawahu Muslim. Nah, syafaat Rasulullah berlaku untuk orang-orang yang tidak berbuat syirik untuk orang-orang yang mati tidak melakukan kesyirikan. Bagaimana kesyirikan? Dia menganggap di alam ini ada sesuatu kuat penguasa, pemilik yang mengatur kehidupan selain Allah. Itu kan jelas ya. Nah, ada kekuatan-kekuatan lain di samping kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas syirik. Dia menganggap bahwa ada yang boleh dimintai, diserahkan atau menerima ibadah selain Allah. Ini juga sih syirik. Dia berdoa kepada selain Allah, minta syafaat kepada selain Allah, menyembelih korban untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Ini syirik. Syirik ak akbar. Allah menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah korban untuk Allah, bukan untuk yang lain. Menyerahkan sesajen untuk semua selain Allah. Sembelihan-sembelihan untuk selain Allah. Nazar untuk selain Allah. Sujud rukuk untuk selain Allah. Doa kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada kiai. Pada nabi, pada malaikat. Nah, ini sih syirik akbar. Nah, ini kata Rasulullah SAW bahwa syafaat itu hanya untuk orang yang apabila dia mati tidak berbuat syirik. Tinggal pilih. Nah, dia menganggap di alam ini ada penguasa selain Allah, syirik. Dia menganggap bahwa Allah butuh bantuan. Ya, ada yang membantu Allah di dalam mengatur alam semesta ini juga musyrik. Allah sudah nafikan di dalam surat Saba ayat 22 23 itu. Nah, kemudian dia menganggap nah, ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu butuh penolong. Ya, di alam semesta ini untuk mengatur alam semesta untuk memenuhi hajat kebutuhan makhluknya butuh penolong butuh pendukung butuh pembela pembantu nah ini juga hmm, buat syirik terakhir syafa syafaat nah ini Allah butuh orang-orang yang mengajukan mengadukan kepadanya hajat-hajat makhluknya ya. bisa dimintai syafaat mereka itu nah ini juga perbuatan-perbuatan syirik. Nah, tinggal nah. Nah, ini orang-orang yang tidak mungkin dapatkan syafaat Rasulullah. Asaminah bayanu hakikatiha menjelaskan tentang hakikat syafaat itu yaitu terangan Syekh Syekhul Islam rahimahullah anna Allah subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahli ikhlas Allah lah yang memberikan karunia kepada orang-orang yang ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man udina lahu an yashfa'a liyukrimahu wa yanala maqam al mahmud nah Allah ampuni mereka dengan perantaraan doa orang yang diizinkan oleh Allah untuk memintakan syafaat dan ini agar Allah memuliakan orang tersebut dan mendapatkan maqaman mahmuda nah itu di akhirat Rasulullah tidak bisa berbuat seperti itu. Ya, kalau di akhirat saja beliau tidak bisa menolong langsung seperti itu, ya, la yabda'u bisyafa'ah. Nah, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah. Nah, tidak bisa memintakan, memintakan syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, begitu pula dalam urusan di dunia. Kemarin sudah lewat. Laisalaka minal amri syai'. Nah, nanti juga dalam bab berikutnya ini Allah menyebutkan apa beliau menyebutkan kali apa penggalan firman Allah qaulu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta Nah, untuk menafikan juga untuk menjelaskan bahwa Rasulullah SAW manusia biasa. Nah, Allah katakan apa? Allah nafikan di sini la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai untuk mendapatkan hidayah. Siapa saja, apakah dia orang yang engkau cintai, sosoknya itu seperti Abu Talib atau orang yang kau inginkan mereka dapatkan hidayah. Nah, karena hidayah bukan di tangan Rasulullah. Allah kan sudah menyebutkan may yudlilillahu fa nah, fala hadiyalah wa may yahdillah fala mudhillalah. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Nah, bab yang berikutnya. Ilahuna. Subhanakallah wa bihamdika.